insyaallah kita akan membahas tentang fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Nanti insyaallah akan kita perluas kalau waktunya cukup keutamaan ilmu, mencari ilmu, orang-orang berilmu dan majelis-majelis ilmu. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu di antaranya di dalam surat Al-Mujadilah ayat nomor 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dari orang yang sekedar beriman saja tapi tidak berilmu. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidak sama. Orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Tentu saja tidak sama. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita oleh Allah dijadikan mengerti agama, gampang belajar agama, gampang memahami agama. Ini adalah merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Allah menjadikan kita mengerti masalah agama, faham masalah agama. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga ke jannah. Menempuh jalan mencari ilmu. Ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah pergi dari tempat tinggal kita menuju tempat-tempat ilmu. Ini namanya menempuh jalan mencari ilmu. Yang kedua, kita tetap saja di tempat kita, di rumah kita, tidak keluar tapi kita membaca, menghafal, murajaah, evaluasi. Ini juga termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Dan juga bahwasanya ilmu itu sendiri adalah merupakan jalan menuju syurga. Jadi orang yang menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala terutama melalui jalan menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah merupakan cahaya jalan menuju syurga yang membedakan antara cahaya dengan kegelapan. Sehingga kalau Allah hendak mencabut ilmu, bagaimana caranya? Caranya adalah para ulama diwafatkan. Itu cara Allah mencabut ilmu. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih ada di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yaqbidul ilman tizaa'an yantazi'uhu min sudurin nas Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Jadi Allah kalau mau mengambil ilmu bukan dicabut dari dada manusia. Walakin yaqbiduhu fi ulama. Tapi Allah kalau mau mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang di dadanya ada ilmu dicabut, diwafatkan oleh Allah. Fa lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apabila sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa Lalu mereka pun ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan. Jadi kalau Allah mau mencabut ilmu itu Para ulama diwafatkan Berapa banyak ilmu yang ada di dalam dadanya Yang belum tersampaikan Kemudian juga Ma'asyurul muslimin Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Bahwasanya al-ilmu ilman Ilmu itu ada dua macam Bagaimana dijelaskan oleh sahabat Ubadah bin Al-Famid radhiyallahu taala anhu dan juga dijelaskan oleh Al hasan al Basri rahmatullahi alaih. Ilmu ada dua macam. Yang pertama-tama adalah ilmu lisan. Ilmu yang ada di lisan. Ilmu yang ada di lisan. Maksudnya ilmunya itu di lisannya saja, pandai berbicara saja tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Pandai beradu argumentasi Pandai berdalil Pandai berhujah, Tapi tidak mengamalkan ilmunya Ini ilmu yang bahaya Ini adalah hujah argumentasi Yang akan membinasakan manusia Kemudian yang kedua adalah ilmu bin khalq Ilmu yang ada di dalam hati Yang menjadikan orang itu baik Ilmunya merubahnya menjadi lebih baik Inilah yang namanya Al-ilmu an-nafi' Ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik." Al-Qur'an itu adalah hujjah argumentasi yang membela kamu atau mencelakakan kamu. Kalau kamu baca dan kamu amalkan, Al-Qur'an membelamu. Kalau kamu baca dan kamu langgar, Al-Qur'an akan mencelakakan kamu. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta amal yang kau kabulkan ya Allah. Yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'." Hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. <coughs> ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Definisi yang paling gampang Al-ilmu nafi' alladhi yuqarribuka ila Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kamu tambah dekat kepada Allah. Ilmunya bertambah, tambah dekat kepada Allah. Inilah al-ilmu nafi'. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tambah jauh dari Allah ilmunya tambah, tambah jauh dari Allah, tambah keras hatinya, wal naudzubillah. Kita semua berlindung daripada menjadi yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmizi rahmatullahi alaih kisah tentang bagaimana para salafus saleh dulu mengadakan rihlah. Rihlah itu mengadakan perantauan demi untuk mencari ilmu. Antum kalau membaca buku-buku tentang adab penuntut ilmu, di sana selalu ada bab yang berjudul Ar-Rihla fi Talabil Ilmi, merantau untuk mencari ilmu. Para salafus soleh dulu merantau. Mereka dulu merantau mencari ilmu, mengadakan perjalanan ribuan kilo. Zaman dulu ya. Zaman dulu naik apa? jalan kaki, naik onta, naik kuda, perlu biaya besar, biaya banyak, capek, payah, kepanasan, kedinginan, hanya untuk kadang mencari satu hadis saja. Subhanallah. Semangat sekali. Ar-rihlah fi talabil ilmi. Sehingga kalau antum baca biografi para ulama, itu selalu di sana ada bab khusus yang berbicara ya merantaunya ulama ini dalam mencari ilmu, merantau kemana saja. Disebutkan guru-gurunya ada sekian, gurunya seratus, gurunya seribu, gurunya sekian ribu, merantau kemana-mana mencari ilmu. Ini adalah kebiasaan dari para salafus soleh. Sebagaimana diceritakan oleh Qais bin Katir. Ada juga yang menyebut Katir bin Qais. <clears throat> Yaitu tentang seseorang yang berangkat dari Madinah menuju Damaskus. Qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda wa huwa bi Ada satu orang mengadakan perjalanan dari Madinah dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Madinah An-Nabawiyah ke Damaskus yang sekarang Suriah. Sekarang Suriah yang dalam keadaan perang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan peperangan di Suriah dan segera menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di bumi manapun. Ke Damaskus untuk menemui sahabat Abu Darda. Dari sini aja ada beberapa faedah. Di antara faedahnya, sahabat Abu Darda berada di Damaskus. Berarti para sahabat Nabi dulu itu tidak hanya berdiam diri di Madinah. Tapi mereka pergi untuk menyampaikan ilmu. Jadi para sahabat dulu itu pergi menyampaikan ilmu, ya kemana-mana menyampaikan ilmu. Antara Madinah dengan Damaskus bukan dekat, berapa ribu kilo itu? Dari Madinah ke Suriah berapa berapa ribu kilo? Ya. Jadi para sahabat Nabi dulu itu pergi menyebarkan ilmu, dakwah. Dan dakwah ini adalah kewajiban kita semuanya. Berdakwah. Sehingga ada kaidah dalam di antara al qawaid min qawaid dakwah di antara kaidah dalam dakwah itu kaidahnya berbunyi watanud da'iyah haitsu maslahatud da'wah. Negeri seorang dai itu di mana ada maslahat untuk dakwah. Jadi seorang dai itu tidak menetap di satu negeri. Di mana ada masalah dakwah, di sana dia berada. Kemana-mana untuk menyebarkan ilmu. Lah ini satu orang ini dari Madinah pergi ke Damaskus untuk menemui sahabat Abu Darda radhiyallahu taala Kemudian sahabat Abu Darda bertanya, "Ma agama ya akhi?" Wahai saudaraku, kamu datang ke sini untuk apa? Ada perlu apa? Sahabat itu mengatakan orang itu mengatakan haditsun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya datang dari Madinah ke Damaskus menemui Anda hanya untuk mencari satu hadis saja yang telah sampai berita kepadaku bahwa Anda mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jadi hanya untuk mencari satu hadis Karena orang ini tahu bahwa sahabat Abu Darda Mendengar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jadi ingin langsung dari sumbernya Ini kalau dalam ilmu hadis dinamakan ini Talab al-isnad al-ali Mencari sanat yang tinggi Jadi langsung dari sumbernya tidak mau dari orang kedua, dari orang pertama. Subhanallah. Lalu sahabat Abu Darda bertanya lagi, "Amajib talihaja? Kamu datang bukan karena ada perlunya. Orang itu jawab, "La, tidak." Sahabat Abu Darda bertanya lagi, "Ama qadim tali Apa kamu datang bukan karena ada bisnis, berniaga, mau berdagang? Orang itu jawab, "La, tidak." Majitu illa fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang ke sini melainkan hanya untuk mencari hadis itu saja. Subhanallah. Kemudian sahabat Abu Darda menyampaikan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul" Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini hadisnya ya. Mirip dengan tadi, cuman ada redaksi yang berbeda. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Kemudian masih ada lanjutannya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena merasa rido suka, rela dengan penuntut ilmu. Jadi malaikat membentangkan sayapnya, membentangkan sayapnya malaikat itu di majelis-majelis ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bustanul Arifin menceritakan ketika ada seorang guru menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, ada seorang murid yang menghina hadis ini. Dia berjalan di majelis ilmu dengan berjinjit-jinjit. Jalannya jinjit. Lalu ditanya, kamu kenapa kok jinjit? Lalu dia dengan meledek, menghina, mengatakan, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Menghina. Apa yang terjadi? Yang terjadi kakinya jinjit terus, tidak bisa balik lagi. Kalau istilah kita itu kualat kualat hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakinya jinjit terus tidak bisa balik lagi. Ya, ini hadis Nabi dihina. Jadi malaikat benar-benar membentangkan sayapnya, cuman tidak kelihatan, tidak tampak. Malaikat suka. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan bil ma. Dan sesungguhnya orang yang punya ilmu itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit semuanya oleh penduduk bumi sampai ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Karena manfaatnya ilmu menyebar. Penduduk langit mintakan ampunan untuk orang berilmu. Penduduk bumi memintakan ampunan. Ikan-ikan di air juga memintakan ampunan. Untuk orang punya ilmu. Karena manfaat ilmunya dirasakan oleh semuanya. Termasuk ikan itu merasakan manfaatnya orang berilmu. Apa diantaranya? Di antaranya orang berilmu mengatakan kalau mau cari ikan, mancing saja atau di jala, jangan jangan bom. Karena apa? Merusak lingkungannya ekosistem ikan di sana. Sehingga ikan itu merasa orang berilmu punya jasa atas dia. Manfaatnya menyebar, memintakan ampunan. Kemudian wafadlul ilm alim alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah. Yang tidak punya ilmu adalah seperti bulan dibandingkan bintang-bintang. Kalau bulan bisa memberikan penerangan. Kalau bintang-bintang hanya untuk dirinya sendiri. Karena orang berilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu beda jauh. Seperti ada disebutkan di dalam hadis yang sahih. Satu orang sudah membunuh 99 orang. Dia kepingin taubat. Lalu dia datang ke tempatnya orang yang abid ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Orang ini tanya, sudah membunuh 99 orang mau tobat boleh nggak? Karena dia tidak punya ilmu, dia jawab tanpa ilmu. Dia bilang, "Oh, nggak bisa. Yang dia bunuh banyak, nggak bisa itu." Apa yang terjadi? Nah, ini orang mau tobat malah dihalang-halangi. Ya sudah, dikenapa aja 100, dibunuh sekalian. Tapi dia tetap kepingin taubat. Lalu ditunjukkan tempatnya orang yang alim berilmu. Datang ke sana, tanya, ada orang membunuh 100 orang, mau tobat boleh enggak? Karena dia orang berilmu, dia jawab dengan ilmu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Monggo silakan taubat. Beda kan? Kemudian wa innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita sekarang cari nabi tidak ada sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari nabi tidak ada sekarang. Yang ada adalah pewarisnya nabi yaitu para ulama. Jadi kalau kita mau ketemu Nabi, ketemu saja dengan para ulama. Tentu maksud daripada ulama ini adalah al-ulama al-amilun. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar punya ilmu saja, tapi benar-benar mengamalkan ilmunya. Jadi kalau mau ketemu Nabi, temui saja para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Yang mana ulama yang mengamalkan ilmunya itu adalah ulama ul akhirah, ulama-ulama yang menuju ke akhirat, bukan ulama dunia. Kemudian innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Karena warisannya nabi itu adalah sedekah. Wa inna ma al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhada fihi akhada bihaddin wafir. Para siapa mengambil warisannya Nabi itu, berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan tersebut. Jadi kalau kita bicara warisan, biasanya kalau ada warisan itu kan rebutan warisan. Iya kan? Rebutan warisan sampai keluarga pecah gara-gara rebutan warisan. Nah ini ada warisannya Nabi, ilmu. Mari kita rebutan warisannya Nabi yaitu ilmu, mencari ilmu. Jadi di sini jelas ya bahwa ilmu yang dipuji itu adalah ilmu apa? <clears throat> Ilmu agama, ilmu wahyu. Jadi ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ilmu wahyu itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu ilmu wahyu. Ilmu umum enggak masuk. Ilmu umum tidak masuk Namun bukan berarti ilmu umum itu tidak baik Ilmu umum perlu Ilmu umum perlu untuk mengatur kemaslahatan duniawi Tapi kalau pujian-pujian yang ada ini semuanya adalah ilmu Ilmu akhirat Allah, Allah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kemudian para sahabat berkata Kita jelaskan Kita dengarkan penjelasan dari para ulama Yang mengerti tafsir yang mengerti syarah-syarah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ilmu yang diwariskan Nabi adalah ilmu agama. Ada satu kisah menarik. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mana apa namanya? Eh, keadaannya berbeda. Keadaan Mekah dengan Madinah berbeda. Di Madinah itu yang paling banyak adalah perkebunan, terutama kebun kurma, beda dengan Mekah. Nah, orang-orang di Madinah biasa mengawinkan kurma. Jadi kurma kalau sudah berbuah itu dikawinkan. Ya, namanya liqah, dikawinkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Lalu oleh Nabi disuruh ninggalkan, sudah enggak usah. Enggak usah di apa namanya dilakukan seperti itu. Itu perbuatan sia-sia. Para sahabat nurut saja. Para sahabat manut, sami'na wa ta'na. Mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Ternyata panennya gagal. Kurmanya tidak berbuah. Lalu mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak mengawinkan kurma dan ternyata hasilnya adalah panennya gagal, kurma tidak berbuah." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wa fi riwayah bi syu'uni dunyakum. Kalau gitu kamu lebih tahu urusan duniamu. Urusan pertanian, perkebunan urusanmu. Ya. Seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu ini adalah wajib atas setiap orang Islam. Yaitu mencari ilmu agama yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang ini ya, mau Ramadan, wajib belajar ilmunya Ramadan. Termasuk kita tiap hari sholat Berarti kita wajib belajar ilmunya sholat dan semua yang berhubungan dengan sholat. Mulai dari hukum-hukum air. Mulai juga hukumnya masalah istinja kepo. Kemudian juga hukum-hukum berkaitan dengan wudhu. Bagaimana wudhu yang benar. Bagaimana mandi yang benar. Kemudian juga tata cara sholat yang benar. Kalau kita punya uang belajar ilmunya zakat kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, belajar manasiknya. Kalau mau bisnis, belajar ilmunya bisnis. Ini ilmu yang wajib. Yang kita mau terjun itu wajib belajar ilmunya dulu supaya kita melangkah dengan dasar ilmu. Kita tahu ini boleh, ini tidak boleh. Oh ini saya tinggalkan, ini harus dikerjakan. Juga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua saja, tidak lebih dari itu. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran? Orang yang itu seperti orang yang buta. Jadi Allah bagi manusia menjadi dua saja. Orang yang berilmu atau orang yang buta. Jadi kalau orang berilmu berarti dia tidak buta, nggak berilmu berarti dia buta. Tentu kita tidak ingin termasuk golongan orang yang buta. Kita ingin menjadi orang yang berilmu. Juga di dalam surah Taha 114 Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Rabb, tambahlah untukku ilmu. Dijelaskan oleh para ahli tafsir diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullahu ta'ala Ini menunjukkan keutamaan ilmu Allah menyuruh kita meminta tambahan ilmu Dan tidak ada di Al-Quran Allah menyuruh kita minta tambah yang lain Tidak ada selain ilmu Kalau ada sesuatu yang lebih utama dari ilmu Tentu Allah menyuruh kita minta tambahan sesuatu itu Tapi enggak ada yang ada adalah Ya Allah tambahlah untukku ilmu Minta tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu Karena ilmu ini adalah merupakan lautan Tidak ada tepinya Orang itu semakin belajar, semakin mendalami Maka dia akan semakin dewasa Ilmu ini lautan Kita belajar fikih saja Ada empat madhab yang masyhur Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Ternyata di dalam madhab sendiri ada perbedaan pendapat juga di dalam madhab Hanafi. Sesama Hanafi pun ada beda pendapat. Sesama Hambali pun ada beda pendapat. Sesama Syafi'i pun ada beda pendapat. Sesama Hambali pun ada perbedaan pendapat. Jadi ilmu ini luas sekali. Kita disuruh minta tambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya ilmu, tambah luas pemahamannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Yang dulu ya, kita ketika bahas 101 ada penuntut ilmu, kita bahas waktu itu satu bab tentang ijma', kesepakatan para ulama, konsensus para ulama semuanya bahwa ibadah sunnah yang paling afdal sekalipun masih kalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih afdal. Misalnya sekarang saja antum berada di majelis ilmu jam 4 sampai jam 5. Dengan yang tidak mau mencari ilmu, sudah saya kepengin ngaji saja. Kan lumayan satu jam dapat dua juz misalnya. Ya, dia ngaji dapat dua juz. Afdalan mana? Yang ngaji dapat dua juz nggak mau cari ilmu dengan yang berada di majelis ilmu walaupun dia nggak ngaji dapat dua juz Cuman dapat ilmu afdalan mana? Semua ulama sepakat, nggak ada khilafiyah. Tidak ada khilafiyah, nggak ada beda pendapat. Yang afdal adalah yang berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena yang hanya yang tidak mau cari ilmu ibadah saja, nanti dia masuk kategori abid, orang yang ahli ibadah nggak punya ilmu. Ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tetap tidak ngerti selamanya karena nggak mau belajar. Sementara yang mencari ilmu nanti masuk kategori orang alim berilmu. Dia menjadi ngerti yang sebelumnya tidak ngerti, menjadi paham yang sebelumnya nggak paham, kemudian ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Manfaatnya menyebar. Jadi berbahagialah kalau kita dimudahkan oleh Allah berada di majelis-majelis ilmu. Nanti kita lihat ya seperti apa keutamaannya. Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kita ini butuh ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. An-nasu muhtajuna ilal ilmi akthar min min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Lianna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawm marra aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Karena makan dan minum paling kita butuh sehari sekali atau dua kali. Iya kan? Makan dan minum. Sementara ilmu kebutuhan kita seperti kebutuhan kepada nafas. Jadi kita ini butuh ilmu, butuh ilmu yang menjadikan orang itu hidupnya tidak tenang, ya. Sekarang ini istilah yang populer adalah galau. Nah, kenapa galau? Karena kurang ilmu. Tidak ada istilah galau bagi orang yang berilmu. Ya. Jadi ilmu ini adalah makanan. Badan kita butuh makan, makan, minum. Badan butuh. Roh kita, jiwa kita juga butuh makan dan minum. Makanannya ruh, makanannya jiwa adalah diantaranya ilmu. Demikian pula majelis-majelis ilmu iman kita ini bertambah dan berkurang. Al iman yazidu wa yanqus. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimatullah alaih tentang sahabat Nabi yang bernama Hamdalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu. Hamdalah ini tiba-tiba mengatakan kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqah Hamdalah?" "Ya Rasulullah, Hamdalah munafik." Wah, Rasulullah kaget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Kenapa? Kamu menuduh dirimu munafik itu kenapa?" Lalu kata sahabat Andalah, "Ya Rasulullah, nakunu indak. Tuzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya Fa iza kharajna min 'indik, 'asafna al-azwaj wal awlad wal dayat, nasina kathira. Ya Rasulullah, Ketika kami berada di samping anda Anda ingatkan kami surga dan neraka Maka seakan-akan surga dan neraka berada di depan mata Iman begitu tinggi Naik imannya bertambah Tapi ya Rasulullah Ketika kami keluar dari sisi anda Kami pulang ke rumah kumpul anak istri Ke pasar berdagang Kami banyak lupa Imannya turun lagi Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladhi nafsi biadih. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fid dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi Demi zat yang jiwaku ada di tangannya demi Allah. Kalau keadaanmu terus-menerus seperti ketika berada di sisiku, imanmu naik terus seperti ketika berada di depanku, di sampingku, maka malaikat akan salut kepadamu. Malaikat akan datang kepadamu dan mengajak kamu salaman. Kamu di tempat itu diajak salaman malaikat. Kamu di jalanan diajak salaman malaikat. Malaikat salut, hebat kamu, hebat kamu. Jadi kalau imanmu tinggi terus, malaikat turun, salak kamu diajak salaman malaikat. Malaikat akan salut, hebat kamu, selamat, selamat, hebat. Walakin ya hamdalah sa'ah sa'ah akan tetapi wahai Handola, masing-masing ada waktunya. Artinya di sini bahwasanya kita ini perlu punya waktu berada di majelis ilmu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk menambah iman. Sahabat handola di depan Nabi cerita surga neraka, imannya bertambah. Seakan-akan surga neraka di depan mata. Kita harus punya waktu untuk itu. Karena kalau sudah pulang ke rumah nanti atau bahkan ke pasar banyak lupa. Tapi itu adalah kewajiban. Sehingga kita ini punya saat-saat ketika iman kita itu turun, berkurang. Tapi kita punya saat-saat untuk menambah iman itu. Di antaranya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Antum kalau berada di pengajian seperti ini, imannya kira-kira gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah kan insya Allah ya imannya bertambah. Seperti sahabat Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Jadi kita perlu punya waktu untuk selalu menambah iman, menambah keimanan. Sehingga para sahabat Nabi, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal mengatakan majlis ilmu adalah majlis iman. Ya. Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita kumpul-kumpul beriman sesaat. Kumpul-kumpul mengadakan majelis ilmu beriman sesaat. Sehingga majelis ilmu namanya adalah majlisul iman. Jadi majelis ilmu adalah majlisul iman, majelis iman yang menambah iman, mengecas iman. Ibarat HP, baterainya mau habis, dicas tambah lagi baterainya untuk bekal setelah itu. Apalagi juga majelis ilmu adalah majelis yang terbaik, majelis yang paling suci, Majelis yang paling bersih majelis yang paling mulia Yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Yang paling mulia, paling agung majelis ilmu Bahkan disebutkan Ini adalah merupakan taman-taman syurga Karena dengan majelis ilmu itu Hati menjadi hidup Iman menjadi bertambah Iman menjadi berkembang Jiwa menjadi semakin bersih, semakin suci Kemudian juga mengantarkan kita menuju bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sanatnya dinyatakan sahih oleh para ulama di antaranya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala yaitu hadis melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u" Kalau kamu melewati taman-taman syurga maka mampirlah. Mampirlah di sana, makan minumlah di sana. Qalu wa ma jannah? Para sahabat bertanya, apa taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqud dzikir, halaqah dzikir. Halaqah dzikir. Dan majelis ilmu adalah halaqah dzikir. Sehingga para salafus saleh mengatakan Majalisul zikir, majalisul majalisul halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis yang diterangkan ini halal, ini haram. Apalagi tadi telah dijelaskan ya kata Imam Syafi'i, majlis ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah Ali singkatnya bahwa Allah mempunyai malaikat yang tugas keliling mencari majelis-majelis zikir, yaitu majelis ilmu, termasuk di dalamnya tentu saja ketika malaikat telah menemukan, malaikat turun di sana, kemudian memanggil teman-temannya. Kemudian terjadilah dialog panjang lebar antara Allah dengan malaikat. Walaupun Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti itu. Sampai kesimpulannya Allah mengatakan Ishadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Subhanallah, diampuni semuanya. Lalu malaikat mengatakan, walaupun Allah Maha tahu ya, tapi memang ceritanya dibuat gini supaya ada ceritanya. Kalau tidak gini tidak ada ceritanya nanti. Malaikat mengatakan, "Ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum wa inna maja'a li aja. Wa fi riwayah Abdul Khattab, "Marra fihim fajalasa ma'ahum." Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini ya bukan golongan mereka. Dia datang karena ada perlunya saja. Jadi dia ada di majelis ilmu itu karena ada perlunya saja. Atau dia adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Dia datang ke situ tidak sengaja. Kebetulan dia lewat kemudian mampir. Jadi maksudnya malaikat, apakah orang ini termasuk diampuni dosanya? Lalu kata Allah apa? Ishadu anni qad ghafartu lahum humul qaumu wa fi riwayah humul julasa'u la yafqa bihim jalisuhum wahai malaikat saksikan aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali semuanya karena mereka adalah kaum atau mereka adalah majlis yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara Allahu akbar ini diantara barokah majlis ilmu. Jadi semua yang hadir niat nggak niat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang seperti itu. Allahumma amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian masih ada yang lainnya juga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya dengan beberapa redaksi. Redaksinya di sini berbunyi, "Ma min qaumin yadhkurunallaha." Dia adalah suatu kaum yang berzikir kepada Allah. Illa kecuali mendapatkan empat perkara ya. Ada juga redaksi yang berbunyi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa." Dia adalah suatu kaum yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid untuk membacakan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Jadi berarti di sini umum ya, di masjid ataupun di luar masjid. Terutama di masjid tentu lebih afdal rumahnya Allah untuk ngaji, mengadakan pengajian, baca Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, minum ya, ngaji, Melainkan mereka dapat empat perkara Illa yang pertama-tama nazalat alaihi sakinah. Turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi orang kalau berada di majelis ilmu tenang atau tidak? Tenang kan? Tenang, masya Allah. Tadi di pasar sumpah, di kampus sumpah, nah, di sini relaksasi, ya tenang di sini. Ini obatnya stres ya di sini nih, insya Allah. Kalau ingin stresnya sembuh, monggo ke sini. Allah sembuh stresnya. Dapat ketenangan dari Allah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Kasih sayang Allah meliputi. Kasih sayang Allah berarti majelis ini penuh dengan barokah. Kemudian wa humul malaikah. Malaikat memenuhi mereka. Malaikat hadir penuh. Subhanallah. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di depan malaikat. Subhanallah. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Wahai malaikat saksikan, mereka berada di majelis-majelis ilmu, mereka cari ilmu. Sementara orang lain sekarang sedang sibuk ya di Eh, Jalan Soekarno-Hatta sibuk eh, seperti itu maksiat sementara mereka berada di majelis ilmu. Ya, kan begitu kan? Jual takjil tapi pakainya seperti itu. Jualan takjil goda orang. Ya, macam-macam. Mereka berada di majelis ilmu sementara yang lainnya berada di mal-mal, jalan-jalan, ya, di tempat-tempat maksiat, dipuji oleh Allah di depan malaikat. Karena berada di majelis ilmu seperti ini tidak gampang. Antum-antum ini termasuk orang yang tawadu Orang-orang tawadu antum semuanya Karena kalau orang sombong Tidak mungkin pernah bisa duduk di majelis ilmu Tidak mungkin pernah bisa duduk Yang mau duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang tawadu Rendah hati <clears throat> Karena duduk seperti ini berat Duduk, digurui lagi Iya kan, digurui, berat Apalagi mungkin yang menggurui lebih muda Mungkin yang yang datang lebih tua usianya atau mungkin juga merasa gelarnya wanya, profesor, doktor dan yang lainnya atau juga mungkin status sosialnya tinggi, gengsi. Gengsi. Tapi berada di majelis ilmu ini adalah merupakan luar biasa, luar biasa. Ini nikmat dari Allah perlu dipertahankan. Ya Allah menjadikan kita semua orang yang tawadhu dan memang inilah ilmu berada di majelis ilmu. Kami dulu juga ngaji kepada para ulama seperti ini digurui. Dan alhamdulillah berkat barokahnya majelis ilmu <clears throat> termasuk majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala saya dulu sering tawasul kepada Allah dengan barokahnya majelis beliau karena majelis itu barokah saya kalau ada masalah tawasul kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ilmu ini ya Allah, masalah saya engkau selesaikan. Sakit saya engkau sembuhkan, hajat saya engkau tunaikan dan oleh Allah selalu diijabahi dikabulkan berkat barokahnya majelis ilmu itu boleh itu adalah tawasul dengan amal saleh. dan ini majelis yang penuh dengan barokah ya, di majelis ilmu ini untung kemudian juga <clears throat> disebutkan di dalam hadis yang sanadnya dinyatakan sahih sebagaimana di dalam as-silsilah sahihah riwayat al-Baihaqi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad butilat sayiatukum hasanat Allahu akbar adalah suatu kaum yang berkumpul untuk mengingat Allah Masuk kita semua mengingat Allah, kumpul ingat Allah Melainkan ada penyeru dari langit yang berseru Apa katanya? Penyeru itu mengatakan Bangkitlah kalian Dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dosa-dosamu diganti dengan kebaikan-kebaikan Allahu Akbar Jadi kita bangkit dari majlis ini nanti Dalam keadaan diampuni oleh Allah Dosa-dosa kita diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan yang seperti itu semuanya. Majelis-majelis yang diridhoi Allah dan semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Benar-benar kita niat cari ilmu ini adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah akhirat. Hati kita semakin bersih, jiwa kita semakin suci, itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo pakai kertas saja pertanyaannya. Satu dua. Kemudian setelah itu kita tutup dengan doa ya nanti. <clears throat> ya, pertanyaannya Bagaimana kisah Bagaimana seorang talabul ilmi Yang iman itu naik ketika di majelis ilmu Dan banyak lupa ketika di luar itu Ya Apakah seorang mubalik atau ustaz mengalami hal yang sama? Ya, sama Manusia Bahkan para sahabat Nabi Itu juga imannya bertambah dan berkurang Sama dengan sahabat Hamdalah tadi sehingga kita perlu punya waktu untuk menambah iman. Di antara yang membuat kita itu melupakan ilmu, di antaranya apa? Di antaranya adalah maksiat. Ada sebuah kisah yang menarik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala <clears throat> mengadu kepada gurunya Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a 'ifdi." فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه لعاصي Aku mengacu kepada guruku Waqi' Kenapa hafalanku kok buruk sekarang Kemudian guruku mengatakan Tinggalkan maksiat Karena ilmu adalah cahaya Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Imam Syafi'i, apa sih maksiatnya Imam Syafi'i itu? Orang-orang dahulu itu merasa berdosa kalau ibadahnya kurang. Berbeda dengan kita. Jadi orang dulu itu merasa berdosa kalau ibadahnya kurang. Biasanya lebih, sekarang kurang. Mereka merasa itu adalah satu dosa kesalahan. Tidak sama dengan kita. Kalau dosa kita, masya Allah, dosa segala macam sudah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. jadi itu maksiat ya antara yang membuat kita lupa ilmu adalah maksiat. Imam Syafi'i ini hafalannya kuat. Beliau <clears throat> umur 7 hafal Al-Qur'an. Umur 10 hafal kitab Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Syafi'i. Jadi maksiat di antara yang membuat lupa ilmu itu adalah maksiat. Kemudian juga stres banyak pikirannya. Karena kalau orang stres pikirannya kacau, banyak lupa nanti. Ya itu. Kemudian juga kita selalu minta kepada Allah, minta tolong tiap hari minta kepada Allah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna ilma dan seterusnya minta kepada Allah. Seperti itu. <clears throat> Sampai ada cerita Ini kisah nyata ya Kami dulu ketika masih kuliah di Jakarta Di Libya <clears throat> Itu kan mula-mula dapat Asrama Asramanya berada di Bukit Duri Tanjakan Sementara kampusnya berada di Salemba Raya Dulu di Salemba ya Karena sudah pindah ke Mampang kalau tidak salah <clears throat> Lah itu sehingga kalau mau berangkat kuliah Maka naik bis dulu dari Kampung Melayu menuju menuju Salemba Raya. Lah kalau pagi namanya bis kota itu ya desak-desakan, campur lagi perempuan. Desak-desakan luar biasa, campur lagi perempuan, depan perempuan, belakang perempuan, kanan perempuan, kiri perempuan semua. Iya, apalagi berangkat kerja, berangkat kerja masih baunya wangi. Kalau pulang jam 5 sore baunya alhamdulillah bau keringat. Lah itu kata teman-teman bercanda. Sudah tadi malam hafalan Al-Qur'an di asrama, ya hafalan Al-Qur'an. Nah, begitu naik bis seperti itu, masih maksiat sudah. Tapi terpaksa. Jadi kata teman-teman ketika bisnya itu ngerim, eh, ya kan? Eh, itu ilmunya jatuh. Bro, jatuh ke sana. Jadi pokoknya tiap ngerim ilmunya ikut jatuh. Karena senggol-senggolan kan. Ngerim ke sini nyenggol perempuan ini, ngerim sana nyenggol perempuan itu. Walaupun tidak sengaja. Ya, itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Karena mau naik mobil nggak punya mobil, taksi mahal. Ya. Ya, saya kira itu dulu aja. Mudah-mudahan jelas. Jadi insya Allah majelis kita ini tiap hari kita tutup dengan doa. Doanya diriwayatkan oleh at tirmizi dari Khalid bin Abi Imran dari Ibnu Umar. Saya kemarin menyebut Ibnu Imran ya. Itu Abu Imran, Khalid bin Abu Imran dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar. Yang mana doa ini sanatnya sahih. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai bermajelis dengan sahabat selalu baca doa ini. Jarang meninggalkan doa ini. Hingga Ibnu Umar mengatakan, "Allama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minan min majlis hatta yad'a biha ula'i da'awat li ashabihi." Jarang sekali Rasulullah bangkit dari majlis kecuali berdoa dengan doa ini untuk sahabatnya. Artinya Rasulullah selalu baca doa ini, jarang meninggalkan doa ini. Tiap-tiap selesai bermajlis. Jadi kita baca doa ini dan insya Allah saya baca juga artinya supaya kita lebih khusyuk. Apalagi kita dalam keadaan Ramadan, puasa, menjelang buka di masjid lagi setelah pengajian. Mudah-mudahan doa-doa kita ini mustajab. Allahumma amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ya Allah kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu ya Allah kami baru saja mengadakan pengajian ya Allah majelis ta'lim Membahas ayat-ayatmu Sabda-sabda Rasulmu Ucapan para sahabat Nabimu Penjelasan dari para ulama Ya Allah Sekarang kami tutup dengan berdoa kepadamu ya Allah Kami memanggilmu dengan membawa semua namamu yang maha indah Dan semua sifatmu yang maha tinggi Kami yakin engkau mendengar kami ya Allah Engkau melihat kami Dan engkau mengabulkan doa-doa kami Ya Allah Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah Berikanlah kepada kami bagian Dari rasa takut kepadamu Ya Allah Yang mana dengan rasa takut itu Bisa menghalangi kami Daripada berbuat maksiat Ya Allah Jadikan kami selalu takut kepadamu Ya Allah Supaya kami meninggalkan maksiat-maksiat Ya Allah Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu ya Allah, yang mana dengan ketaatan itu ya Allah, engkau masukkan kami ke dalam syurgamu. Ya Allah, berikanlah bagian kepada kami daripada keyakinan ya Allah. Jadikan kami yakin, tambah yakin, tambah yakin, yang mana dengan keyakinan itu ya Allah, semua musibah-musibah dunia yang menimpa kami terasa menjadi ringan semuanya ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah Jadikan pendengaran kami sehat, kuat Mendengar yang baik Dan mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar ya Allah Berikan kami kesehatan di mata kami ya Allah Mata kami kuat, mata kami sehat ya Allah Kami melihat yang baik Dan kami mengambil pelajaran dari apa yang kami lihat ya Allah Berikan kami ya Allah kenikmatan untuk supaya kami bisa menikmati semua anggota tubuh kami ya Allah semuanya untuk taat kepadamu ya Allah jadikan kami mampu menikmati semua itu sampai akhir hayat kami ya Allah ya Allah jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami ya Allah ya Allah kalau ada orang mendolimi kami ya Allah pembalasannya kami serahkan kepada engkau ya Allah Tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Kalau ada orang musuhi kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah menghadapinya ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah-musibah kami menimpa agama kami ya Allah. Jagalah agama kami ya Allah. Jangan sampai agama kami rusak ya Allah. Jangan sampai ada musibah yang menimpa agama kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita tertinggi kami dan puncak ilmu kami. Ya Allah, kami tidak ingin ya Allah, cita-cita tertinggi kami adalah dunia. Kami tidak ingin ilmu kami hanya ilmu dunia ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak pernah menyayangi kami ya Allah. Jadikan eh, Berikanlah kepada kami ya Allah Pemimpin-pemimpin yang menyayangi kami ya Allah Yang cinta kepada kami, sayang kepada kami ya Allah اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم اعتق رقبنا ورقابهم من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله Engkau adalah maha pemaaf Engkau suka memaafkan ya Allah Maafkan kami ya Allah Ya Allah bebaskan kami semua dari api neraka ya Allah Bebaskan kami, ibu, bapak kami, anak-anak kami Suami-suami kami, istri-istri kami, ya Allah, saudara-saudari kami, keluarga kami, karib kerabat kami, muslimin muslimat semuanya ya Allah, bebaskan dari api neraka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu dan syurgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, hati kami berbolak-balik ya Allah. Tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah.